Qala hafidhahullah taala babun fi ahkamil wudu'. Di sini Syekh Saleh Hafidahullah Ta'ala akan menyebutkan Hal-hal yang berkaitan tentang Syarat sahnya wudhu Dan juga hal-hal yang berkaitan tentang Kewajiban-kewajiban wudhu Dan hal-hal yang berkaitan tentang Sunnah-sunnah al-wudhu Qala dhallahu ta'ala babun fi ahkami al-wudu. Al-wudu bisa dibaca al-wudu dan bisa dibaca al-wudu. Nah. Al-wudu yaitu al-fi'l perbuatannya Sedangkan al wabu dengan fathah yaitu air yang dipakai untuk berwudu. Air yang dipakai untuk berwudu. Sehingga al-wudu dan al wabu berbeda. Kalau al wabu al wabu wudu al-fi'il al-wudu al-fi'il sedangkan al wabu yaitu airnya. Dengan dalil ketika Utsman bin Affan menyuruh kepada Khumran bin Aban untuk mengambil al wadu Utsman bin Affan memerintahkan kepada Khumran untuk mengambil al wadu Ini air yang dipakai untuk berwudu. Nah. <clears throat> al wudhu secara bahasa yaitu an-nadhafah. Membersihkan dari anggota-anggota tubuh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah. Para ulama menyebutkan bahwa dinamakan al-wudhu karena orang yang mengerjakannya akan mendapatkan keutamaan-keutamaan baik di dunia ataupun di akhirat. Di dunia itu dengan membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di tangannya, di wajahnya, di telinganya, di kakinya. Dan di akhirat Anda pun akan mendapatkan nur, cahaya. Sebagaimana Nabi Alaihissalam wasallam mengatakan, "Inna ummati yad'una yawmal qiyamah ghurran muhajjalina min asaril wudu." Sesungguhnya umatku diketahui dari umat Nabi alaihi salatu wassalam datang pada hari kiamat nanti hurran muhajjalina Namin atharil wudu hurran putih di bagian kepala biasanya uh, kuda yang ada putihnya muhajjalin putih di bagian kaki dan tangannya ini menunjukkan bahwa di yaumul kiamah nanti orang yang berwudu akan mendapatkan nur cahaya. Diketahui bahwa ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yad'u yaumal kiamah ghurran muhajjalin min asharil wudu. Dari tanda-tanda berwudu. Hadis siapa ini? Hadis siapa? Inna ummati yatuna yawmal qiyamah hurran muhajjalin. Mana kelas 2? Kelas 2. Ikhwan, hadis apa ini? Hadis Abu Hurairah. Nah. Inna ummati yatuna yawmal qiyamah hurran muhajjalin min wudu. Dan wudu secara syariat adalah ta'abbudulillah ta'ala بغسل الأعضاء أربعة على صفة مخصوصة الوضوء secara syariat adalah ta'abdillahi ta'ala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala bi ghusl a'dha'i arba'ah dengan mencuci dari anggota-anggota tubuh, empat-empat anggota tubuh, ala sifat maksusah. Dari sifat-sifat yang khusus. Yang sebagaimana insyaallah ta'ala kita akan sebutkan. Dari sifat-sifat khusus ketika berwudu. Ketika berwudu. Nah, di sini bukan ta'abudillahi ta'ala. Beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena wudu adalah merupakan ibadah beribadah untuk seseorang menunaikan sholatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat seseorang idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat seseorang apabila mempunyai hadas sampai dia itu berwudu, sampai dia itu berwudu. Nah. Dan sebagaimana yang telah kita lalui bahwa bersuci, berwudu adalah kunci solat. Sebagaimana Nabi alaihi salatu mengatakan, miftahus solat tahur. Kuncinya solat adalah dengan dengan bersuci. Bahkan Nabi alaihi salatu mengatakan bahwa tuhur syatrul iman. Bersuci adalah bagian dari keimanan. Qala hafidhahullah ta'ala Qala Allah subhanahu wa ta'ala يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا كنتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين Allah Subhanahu wa taala berfirman wahai orang-orang yang beriman, "Idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum." Apabila kalian berdiri akan melaksanakan salat, faghsilu wujuhakum. Maka cucilah wajah-wajah kalian. Wa ilal marafiq dan tangan-tangan kalian sampai mirfak. Wamsahu biruusikum ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dan usapkanlah kepala-kepala kalian Warujulakum ilal ka'bain dan cucilah kaki kalian sampai mata kaki. Al-ayah Qala fahadul ayah al-karimah Awjabat al-wudu'a lis-salah ini merupakan ayat yang mulia yang mewajibkan seseorang untuk berwudu ketika akan melaksanakan sholat. Nah, Serajin-rajinnya orang sholat, kalau dia tidak berwudu, tidak sah sholatnya. Wakala wabayyanatil Allah allati yajibu ghusluha Allahumma fil wudu. Dan di dalam ayat ini menjelaskan dari anggota-anggota tubuh yang diwajibkan untuk dicuci au atau diusap fil wudu di dalam berwudu wa haddadat mawaqi al wudu'i minha dan menerapkan batasan-batasan pada anggota anggota tersebut. Ini wajah, mana batasan disebut dengan wajah. Kemudian tangan, mana yang dicuci sampai mana. Kemudian kepala, bagaimana Tata cara mengusap kepala berapa kali, batasannya sampai mana. Kemudian kaki juga sama, sampai mana di dalam mencucinya. Di sini akan disebutkan. وحدد المواقع الوضوء منها ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم صفة الوضوء بقوله wa bi bayanan kafiyan. Kemudian Nabi alaihi menjelaskan tentang sifat wudu. Biqaulihi dengan ucapannya. Wa bi juga dengan perbuatannya. Bayanan kafian dengan penjelasan yang sempurna dengan penjelasannya yang sempurna. Nah, akan disebutkan dari kefiah tata cara wudhu Nabi Alaihissalam wassalam dan hadis yang menunjukkan tentang sifat wudhu Nabi Alaihissalam wassalam secara sempurna yaitu hadis siapa? Man sayujib Mana kelas 2 Apa hadis yang menunjukkan tentang tata cara wudhu Nabi alaihi salatu dengan sempurna? Hmm? Humran Ibnu Man? Ibnu Aban. Humran bin Aban Ibnu Khalid seorang tabi'i yang diperintahkan oleh Utsman bin Affan untuk mengambil air. Kemudian Utsman bin Affan mencuci kedua telapak tangannya tiga kali. Berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mengeluarkan air ke hidung dari hidung. Kemudian Utsman bin Affan mencuci wajahnya tiga kali, mencuci tangannya yang kanan sampai mirfak, bersamaan dengan mirfak tiga kali. Yang kiri juga sama. Mengusap kepalanya. Kemudian Utsman bin Affan mencuci kakinya yang kanan bersama kedua mata kakinya tiga kali, yang kiri juga sama. Kemudian Utsman bin Affan menyebutkan di akhir, sungguh aku telah melihat Nabi salatu wassalam berwudu sebagaimana wuduku ini. Hadis mutafakun alaih. Ini adalah merupakan hadis yang menunjukkan tentang tata cara sifat wudu Nabi salatu wassalam yang sempurna. Dari awal sampai akhir. Nah. Bahkan Ibnu Mulakin rahimahullahu taala menyebutkan bahwa hadis ini adalah merupakan aslul azim. Asl yaitu hadis yang menunjukkan menjadikan pegangan dari sifat wudu Nabi alaihi salatu wassalam. Dengan ini Al-Hafidh Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih menyebutkan hadis ini di permulaan dari sifat wudhu Nabi Alaihissalam. salatu Dalam kitabnya Bulughul Maram sebutkan hadis yang pertama. Setelah keutamaan siwak disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahmatullahi taala alaih hadis Muran Ibnu Aban Ibnu Al-Khalid Maula Utsman bin Affan budak yang yang dimerdekakan oleh Utsman bin Affan hadis pertama Nah, ini menunjukkan ini merupakan sifat wudhu Nabi alaihi salatu wassalam yang sempurna. Yang sempurna. Karena Uthman bin Affan langsung mempraktikan dan mengatakan saya melihat Nabi alaihi salatu wassalam berwudu sebagaimana wudhuku ini. Qala hafidhahullahu ta'ala ilam Ketahuilah Ayuhal muslim Anna lil wudu syurutan wa furudan wa sunanan. Ketahuilah bahwa wudu ada syarat-syaratnya. Ada kewajiban-kewajibannya dan ada yang disunnahkan. Fasyurut wal furud la budda minha hasab al imkan. Syarat dari syarat-syarat wudu dan kewajiban-kewajiban wudu -kewajiban la buddha minha harus dipenuhi syarat-syaratnya dan kewajiban-kewajibannya harus dipenuhi al imkan semampu mungkin sedapat mungkin liyakuna wudu sahihan agar wudunya benar wa amma sunan Sedangkan sesuatu yang sunnah fahiya mukammilat al-wudu. Itu termasuk dari kesempurnaan-kesempurnaan wudu. Penyempurnaan-penyempurnaan wudu. Fiha ziyadatu ajr. Seseorang apabila mengerjakannya mendapatkan tambahan pahala wa la yamna'u sihhatul wudu dan meninggalkan dari sesuatu yang disunnahkan sunnah-sunnah wudu la yamna sihatul wudu tidak menghalangi dari sahihnya al wudu sekarang akan disebutkan apa saja dari syarat-syarat wudu qala fadallahu taala fasyurut samaniyah wahia nah, syurut ada delapan wahia yaitu al-Islam. Asyurut perbedaan antara syurut dan suatu kewajiban atau rukun. Kalau syurut dikeluarkan di dilakukan di luar. Sedangkan sesuatu yang wajib, yang rukun dilakukan di di dalam ibadahnya. Sebagaimana disebutkan Asyurul samaniya wahiyal Islam Di luar wudhu Al-aql juga sama Di luar wudhu Kewajiban-kewajiban nanti akan disebutkan Atau rukun-rukun wudhu Itu yang berkaitan dalam Di dalam ibadah itu Asyurul samaniya wahiyal Islam Islam Yang kedua al akal berakal. Wa tamyiz. Tamyiz itu mampu membedakan yang baik, yang buruk, yang benar, dan yang salah. Itu namanya tamyiz. Ini kadang ada ada anak kecil yang mumayyiz, ada yang tidak mumayyiz. Kalau mumayyiz Paham dia. Ajak ngobrol, nyambung. Suruh ini, tahu. Suruh itu, tahu. Kalau tidak memayiz, suruh diam, jalan-jalan, sana kemari. Kasih tahu seperti ini, dia mengerjakan sesuatu yang yang lain. Ini tidak memayiz. Kalau memayiz, mampu membedakan mana yang baik, yang buruk, benar ataupun yang yang salah al-ummi. Kemudian dari syarat al-wudu an-niyah. Baik yang pertama di Islam war kepadanya kafir. Wal aql keluar kepadanya majnun. Kalau orang majnun urfiatul aqlam, tidak punya akal dia. Ngomong sendiri, tidur di mana saja, kadang tidak pakai pakaian lain sebagainya, majnun. Hilang akalnya. Tamyiz keluar kepadanya ke rumah mayyiz. Meniat. Seseorang harus meniatkan untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Sebagaimana dalam hadis Umar bin Khattab, Nabi alaihi mengatakan, "Innamal a'malu binniyat." Wala yasihul wudu min kafir. Tidak sah wudu dari orang kafir. Wala min majnun. Dan juga tidak sah wudu dari orang yang majnun. Karena hilang akalnya. Wala min saghir la yumayyiz. Atau anak kecil yang tidak mumayiz. Wala man lam yanwil wudu. Dan juga orang yang tidak meniatkan untuk berwudu. Di annawa tabarrudan seseorang meniatkan membasuh anggota tubuhnya dikarenakan supaya dingin. Au ghasala a'dha'uhu liyazula anha najasatan aw wasakhan. Atau mencuci dari anggota-anggota tubuhnya Liazula anha najasatan untuk menghilangkan najis atau kotoran. Karena niat ini adalah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Seseorang bisa membedakan mana wudhu, mana untuk supaya dingin badannya, atau menghilangkan kotoran atau yang lain sebagainya, dibedakan dengan dengan niat. Inna amalu bin niat. Dan niat tempatnya di hati. Tidak perlu untuk di, diucapkan. وقال taala wa yushtaratu lil wudu أيضا ayakun al ma tahurun kama سبق dan disyaratkan untuk berwudu lilwudu aidan al ma tahurun air yang dipakai untuk berwudu airnya suci kama sabaqa sebagaimana yang telah dilewati. Naam. Fa in kana najisan apabila air tadi kemasukan sesuatu yang najis lam yujzi maka tidak bisa untuk dipakai berwudu. Tidak bisa untuk dipakai berwudu. Dan hal ini telah kita lewati pada pembahasan yang pertama kali di pembahasan-pembahasan mulakhas fikih tentang hakamul ma. Bahwa air itu dibagi menjadi dua. Air yang bisa mensucikan, air yang tidak bisa mensucikan. Nah, air yang mensucikan yaitu air yang Eh, masih ada nama airnya tadi walaupun dia bercampur dengan sesuatu yang suci. Ember kemasukan tepung tapi sedikit misalkan. Maka apabila nama airnya masih ada bisa pakai untuk berwudu. Kalau air satu ember kemasukan tepung 3 kilo misalkan, apakah masih ada nama airnya? Orang akan mengatakan ini air tepung sehingga tidak bisa untuk dipakai berwudu. Sehingga apabila nama airnya masih ada, walaupun dia itu berubah, maka bisa dipakai untuk berwudu. Apabila kemasukan sesuatu yang bukan najis, sabun, kadang sabun masuk ke ember. Nah, atau odol lain sebagainya. Apabila nama air masih ada, maka boleh untuk pakai berwudu. Sedangkan apabila kemasukan sesuatu yang najis, Apabila berubah maka tidak bisa dipakai untuk berwudu. Tidak bisa dipakai untuk berwudu. Nah, sehingga kita harus bedakan ini najis atau tidak. Nah, seperti kejatuhan al tikus misalkan. Tikus bangkai tikus najis. Dilihat airnya itu berubah atau tidak. Kalau berubah perubahan dari warnanya, rasanya, ataupun baunya dikarenakan najis tadi, maka air tadi tidak bisa dipakai untuk berwudu. <clears throat> Qala hudallahu ta'ala wa yushtaratu liwudu aidan ayakuna al-ma mubahan. Dan disyaratkan di dalam berwudu berwudu juga ayakuna al-ma mubah. Airnya mubah. Fa in kana maghsuban aw tahassala alaihi ghairi tariqi syar'i lam yasih wudu bih. Apabila seseorang mendapatkan air marzuban dengan merampas atau tahasula alaihi bi ghairi tariqin syar'i atau mendapatkan air dengan bukan jalan yang syar'i mencuri misalkan tidak izin mencuri air lam yasih wudu bih maka tidak sah wudhunya. Sehingga kita harus memperhatikan airnya tadi. Kalau airnya nyuri dari orang, dilihat kiri kanan, kemudian mama menyambungkan ke keran orang lain dengan mencuri, fahadama ya jus. Kenapa? Karena wudhu ibadah. Sehingga di dalam ibadah tadi, seseorang harus menjauhi dari sesuatu yang bisa menghilangkan Eh, tidak diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping airnya suci, juga airnya tadi mubah. Bukan merampas punya orang lain karena merampas haram ataupun mencuri ataupun mengambil dengan cara yang tidak syar'i. Waqala hafidhahullah ta'ala wa kadzalika yushtaru al-wudu ayasbiquhu istinja atau istijmar ala ma sabaqa tafsiluhu. Dan juga disyaratkan dalam berwudu didahului dengan istinja atau istijmar ala masa sabaqa sebagaimana yang telah di terdahulu tafsiluhu perinciannya. Ini apabila seseorang ingin istinja atau istijmar. Kalau tidak ya tidak perlu. Kalau seseorang ingin buang air dulu, silahkan buang air. Nah, karena yang namanya buang air itu tidak ada waktu-waktu yang ditentukan. Baik buang air kecil ataupun buang air besar. Karena waktu buang air kecil, ya kadang ketika akan berwudu, ya sekalian buang air dulu, buang air kecil dulu atau buang air besar dulu, setelah itu berwudu. Nah, karena buang air kecil, buang air besar itu kehendaknya ya ketika dia ingin. Kadang bangun tengah malam, ingin buang air kecil. Waktu-waktu yang di perjalanan, sedang berada dalam kereta, dalam pesawat, dalam mobil, ingin buang air kecil, sehingga tidak ada waktunya. Sehingga seseorang apabila ingin buang air kecil dulu, silakan buang air kecil. Atau buang air besar dulu, silakan buang air besar. Dan jangan ditahan-tahan. Jangan di, ditahan-tahan. Karena ada orang yang kadang menahan. Karena apabila dia menahan buang air kecil, buang air besar, kemudian dia melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak sempurna. Sebagaimana Nabi alaihi wasallam mengatakan, "La sholata bihadratit ta'am wa yudafi'uhu akhbatan." Tidak sempurna seseorang La salata bihadratit ta'am tidak sempurna seseorang salat dengan dihidangkannya makanan dan menahan dari dua kotoran. Kotoran di sini adalah buang air kecil dan buang air besar. Sehingga seseorang ketika dia berwudu, Hasan, buang air kecil, ataupun apabila dia ingin buang air besar, buang dulu. Jangan sampai ketika dia sholat, ditahan. Karena apabila dia menahan cuma sedikit, karena dia akan pikirannya nanti ke kotorannya, dan juga apabila dia menahan kotoran ketika sholat, lebih-lebih dia menahan dengan sesuatu yang tidak bisa dikontrol. Maka dia akan meninggalkan dari sesuatu dari rukun-rukun sholat yaitu tukmanina. Karena tukmanina rukunya harus sempurna. Sujudnya harus sempurna. Sehingga seseorang yang dia menahan air kencing, air besar, kadang rukunya setengah Kenapa? Menahan air kencing, tidak kuat. Atau sujudnya tidak sempurna. Kenapa? Menahan air kencingnya, menahan kotorannya sehingga dibersihkan dahulu agar tidak mengganggu di dalam ibadahnya. Nah, ini adalah merupakan dari sebab-sebab khusyuknya seseorang ketika sholat hilangkan sesuatu yang bisa menghilangkan Eh, mengganggu di dalam sholatnya itu diantaranya buang air kecil dan juga buang air besar. Aqala hafidhahullah ta'ala wa yushtaratu lil wudu' aidan izalatu ma yamna'u wusul al ma' ila jild. Dan disyaratkan di dalam berwudu izalatu ma yamna'u wusul al ma' ila jild. Menghilangkan, membersihkan sesuatu yang menghalangi dari masuknya air ila al-jilb kulit. Ini membasahi kulitnya. Wala dalil mutawaddi ayuzila ma ala a'dha'il wudu'i min tin aw ajin aw syam'in aw wasakhin mutarakin aw asbaghin samika. Fala dalil mutawaddi dan orang yang berwudu harus menghilangkan apa-apa yang menempel dari anggota wudhunya. Min pin. Pinnya itu air yang bercampur dengan tanah. Tanah lihatlah. Au ajin atau adonan adonan tepung. Au syam lilin. Kadang lilin ketika menyala menempel kulit kita sulit untuk dihilangkan. Awasakhin mutarakim atau kotoran-kotoran yang menumpuk. Aw asbahin samika. Cat yang lainnya. Liurji alma ala jildil wudu ala jildil udwi mubasharatan min ghairi ha'il. Liujzia agar air dapat menyentuh ala jildil udwi pada kulit anggota wudu mubasyaratan secara langsung min ghairi ha'il tanpa ada penghalang. Sehingga seseorang ketika berwudhu hilangkan dulu apa yang menempel di dalam anggota wudhunya. Orang habis ngecat, hilangkan dulu catnya. Atau yang memakai jam tangan dengan ketat dibuka dulu jamnya atau dilonggarkan. Yang memakai cincin dibuka dulu. Kenapa? Agar air bisa membasahi seluruh anggota tubuhnya. Karena isbahul wudhu hukumnya adalah wajib. Nabi SAW mengatakan asbirul wudhu sempurnakan oleh kalian al wudu. Para ulama mengatakan bahwa isbahul wudhu adalah membasuh semua anggota wuduknya dengan sempurna. Tidak ada penghalang yang bisa menghalangi air untuk membasahi dari anggota anggota wudhunya. Sehingga hal ini perlu diwaspadai. Sehingga seseorang yang memakai jam tangan dilepas dahulu. Walaupun jam tangannya anti air, akan tapi lepas. Ahsan dilepas agar air tadi bisa menyentuh anggota wudhunya karena isbagul wudhu hukumnya adalah wajib dan juga bagi perempuan jangan memakai sesuatu yang bisa menghalangi dari masuknya air pakai cap kuku misalkan hal ini bisa menghalangi dari masuknya air sehingga dihindari hal ini di, dihindari samping hal itu menyerupai dari orang-orang kafir mencat dengan warna hijau atau merah atau lain sebagainya di samping yang lain bisa menghalangi dari masuknya air Allah taala alam sehingga ini perlu di, dihindari seperti tanah liat ataupun adonan karena adonan apabila dia dibiarkan dalam waktu yang lama akan mengering sehingga seseorang yang baru apa mem, uh, eh, bikin kue lain sebagainya, cuci langsung. Karena apabila dia mengering akan lebih susah untuk di, dibersihkan, akan lebih susah untuk di, dibersihkan. Ini semua yang berkaitan tentang syarat-syarat al-wudu. Yang pertama al-aql eh, al-Islam, al-aql, tamyiz, kemudian niat, kemudian air adalah yang dipakai adalah air yang yang mubah, yang tidak terdapatnya sesuatu yang najis kemudian menghilangkan dari sesuatu yang bisa menghalangi dari anggota wudhunya seperti tanah atau adonan ataupun yang lain sebagainya yang bisa menghalangi dari seorang ketika berwudhu Allah taala alam. Taib. Yang berikutnya yaitu al-furudul wudu dan juga sunnah-sunnah wudu insyaallah taala kita bahas pada pertemuan berikutnya. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.